العقيدة وفي رسائل عن الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه مع شرح للشيخ العلامة محمد بن صالح العتيمين رحمة الله تعالى عليه وقد وصلنا بفضل الله جل وعلا إلى مسألة ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita masih membahas pelajaran akidah yaitu pada kitab Lum'atul I'tiqad I'tiqad <clears throat> Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karangan Al-Muwafiquddin Abi Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah rahmatullah alaihi Alhamdulillah kita telah sampai pada pelajaran tentang iman terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar. Wa akhir ma akhadnahu an al-iman bil qadar la yatimmu illa bi arba'ati umur. Fama hadhihi al-arba'atu al-umur. Baik, <clears throat> kita telah sampai pada pelajaran tentang empat perkara yang telah kita lalui. Apakah empat perkara tersebut? Baik, fadhal. نعم الأول العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق والإيجاد Empat perkara tersebut adalah yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kitabah, yang ketiga adalah masyiah, yang keempat adalah al-khalq wal ijad. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا تجعل قضاء الله عز وجل وقدره حجة لنا لا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثته الرسل قال الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah taala berkata, "Wala naj'alu qada Allahi wa qadarihi hujjatan lana." Dan kita tidaklah menjadikan keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah bagi kita fi tarkil awamirihi ya untuk meninggalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak apa? Tidak menjadikan hujah untuk mengerjakan larangan-larangannya. Bahkan bahkan kita wajib mengimani dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bagi kita hujah dengan diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul agar supaya tidak ada hujjah bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya para rasul. Qala Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaihi Al-qadaru laysa hujjatan lil 'asi 'ala fi'li al-ma'siyah Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Al-qadar itu bukanlah hujjah bagi pelaku maksiat atas perbuatan maksiat. ثم وضح ذلك رحمه الله تعالى من عدة وجوه Kemudian rahimahullah taala akan menjelaskan dari beberapa sisi. قال أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله جل وعلا كما سبق ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية وذلك لأدلة كثيرة Baik, kata beliau, af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba semuanya, baik itu bentuknya ketaatan ataupun kemaksiatan, semuanya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan dari pelajaran yang lalu. Akan tetapi hal tersebut bukanlah hujah bagi orang yang melakukan kemaksiatan atas perbuatan maksiatnya. Yang perkara ini telah diterangkan di dalam dalil-dalil yang banyak di antaranya قال من هذه الأدلة الكثيرة أولا أن الله جل وعلا أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له العمل كسب لهذا الإنسان فقال جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت كسبت هي التي كسبت قال ولو لم يكن له اختيار أي هذا العبد لو لم يكن له اختيار في فعل وفي قدرة عليه ما نسب إليه Baik, kemudian yang pertama kata beliau, "Inna Allah adofa <clears throat> amal al-'abdi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan hamba kepadanya ilahi wa ja'alahu kasaban lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan tersebut bagian darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat." Pada hari ya dibalas semua jiwa dengan apa yang dia perbuat. Dan kemudian kata beliau, kalaulah bukan karena pilihan daripada hamba tersebut atas perbuatannya dan kemampuannya, maka tidak ada tidak akan disandarkan hal tersebut kepada hamba tersebut. ثانيا أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع لقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولو كان العبد مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف لا على الفعل ولا على الترك لماذا؟ لأن المجبور لا يستطيع التخلص أي مما جبر عليه لكنه ليس بمجبور فهذا باستطاعته فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا في وسعه la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullah taala, "Inna Allah amara al-'abd" Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya wanahahu dan melarangnya. Melarangkan apa? Memerintahkan perbuatan kebaikan dan melarang perbuatan kejelekan. Walam yukallifhu illa ma yastati'. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan hamba itu melainkan perkara-perkara yang dia mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan jiwa kecuali apa yang dia mampu melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya se semampu kalian. <clears throat> Walau kana majburan kalau seandainya hamba seorang hamba itu apa? dipaksa ala fi alal amal terhadap amalannya maka namustati'an maka dia tidak teranggap sebagai orang yang mampu alal fi'il terhadap perbuatan tersebut atau berhenti dari perbuatan tersebut li'annal majmur la yastati at-takhallus karena orang yang terpaksa itu tidak mampu ya untuk menghindar daripada perbuatan tersebut قال ثالثا أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والعمل الإجباري وأن الأول يستطيع التخلص منه العمل الاختياري باختياره نعم فإذا خير بين أمر بين فعله وتركه هذا يرجع إليه ويستطيع التخلص منه لأنه عمل اختياري باختياره أما الإجباري فهو مجبر عليه نعم ولا يستطيع التخلص منه Kemudian yang ketiga kata beliau, anna kulla wahidin, bahwasanya setiap setiap orang mengetahui Ya'lamu farqa bainal amal, mengetahui perbedaan antara amal al-ikhtiyari, amalan yang di situ ada pilihan baginya. Wal ijbari dan juga amalan yang dia tidak memiliki pilihan, terpaksa. Wa anal awal yastati' takhallus minhu. Dan amalan ikhtiari yang di situ ada pilihan, itu dia mampu untuk menghindar darinya. Sementara al apa ijbari itu dia tidak mampu lari darinya atau menghindar darinya. قال رابعا أن العاصي قبل أن يقدم على فعل المعصية لا يدري ما قدر له وهو باستطاعته أن يفعل تلك المعصية وأن يتركها فكيف يسلك الطريق الخطأ بمعنى ويفعل المعصية ثم بعد ذلك يحتج بالقدر المجهول يقول قدر الله علي هذا قدر قال أليس من الأحرى أي الأولى والأحسن أن يسلك الطريق الصحيح أي فيترك المعصية ويقول هذا ما قدر لي هذا ما قدر لي أي بترك المعصية Lalu kemudian yang keempat kata beliau, annal asi bahwasanya orang yang berbuat maksiat qabla dima 'alal maksiat sebelum dia melakukan kemaksiatan tersebut, la yadri, dia tidak tahu ma qaddaralah, apa yang akan ditakdirkan baginya. Wa huwa al yatruk, itu berbuat perbuatan itu atau meninggalkannya, mampu dia. <clears throat> Yasluk tariq al-khata, fa kaifa dan bagaimana mungkin dia apa menempuh jalan yang keliru yaitu maksiat tersebut wayahtaju bil qadar dan dia berdalih dengan qadar alaisa minal ahra bukankah suatu perkara yang baik kata beliau ayasluka tariq as -sohi. dia menempuh jalan yang baik wa yaqulu hadza ma dan mengatakan bahwasanya perbuatan jelek itu apa inilah perbuatan inilah yang ditakdirkan baginya qala khamisan أن الله أخبر أنه قد أرسل الرسل لقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولو كان القدر حجة للعاصي لما تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل لكن لما لم يكن القدر حجة فعندئذ أرسل الرسل فكان الرسل هم الحجة على الناس فلم تكن للناس حجة على الله عز وجل فيقولون نحن مقدر علينا ما نستطيع أن نستجيب للرسل قد قدر علينا أن نسلك هذا الطريق من الضلال ليس هنالك حجة للناس أبدا طيب kemudian kata beliau <clears throat> yang kelima الله أخبر أنه أرسل الرسول رسول, rusul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya Allah mengutus para rasul liqat'il hujjah untuk memutuskan hujjah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'alla yakuna linnas agar tidak ada lagi bagi manusia alallahi bagi Allah hujjah, hujjah ba'da rasul setelah diutusnya para para rasul. Lau al-qadar hujjah kalau seandainya qadar itu yaitu hujjah bagi orang yang berbuat maksiat lama tangkoti biirsalir rasul. Maka apa? Tidak akan terputus walaupun telah diutus rasul. Akan tetapi dengan diutusnya para rasul itu, maka ini justru merupakan hujah bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala apa bahwasanya tidak ada lagi apa alasan bagi mereka. Idzan barakallahu fiikum alladhina yaf'aluna al-ma'asi wa yaqulun qad qaddara alaina أن نفعل هذه المعصية ويقعون في الذنوب ويقولون قدر علينا يحتجون بالقدر فهؤلاء لا شك أنهم مبطلون وأنهم ضالون Adapun orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan berdalil bahwasanya apa yang dia lakukan adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau tidak diragukan lagi orang yang seperti ini adalah orang yang keliru, bahkan dia adalah orang yang yang sesat. وأيضا لا شك أنهم ليس لهم حجة بل مغالطون. Baik, bahkan tidak diragukan lagi bahwasanya tidak ada bagi mereka hujah. Dan mereka adalah orang-orang yang keliru. لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا أن نقبل على العمل وقال كل ميسر لما خلق له اعملوا أي من الطاعات والعبادات والقربات Baik. Kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan kita untuk berbuat kebajikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Kullun muyassarun bima khuliqalah. Semuanya dimudahkan dengan apa yang dia diciptakan dengannya. i'malu bernama beramalnya. أيضا بارك الله فيكم قلنا أنهم مغالطون فلو أن أحدهم مثلا أصيب من شخص بأذية بمعنى لو أن أحدهم ضرب أو لطم فإذا قال لماذا تفعل هكذا قال قدر الله علي قدر الله علي اصبر واحتسب أنا قدر الله علي Baik, kata beliau kalau seandainya seseorang ditimpa ya kejelekan dari saudaranya seperti misalnya dia dipukul atau ditempeleng misalnya kemudian ditanya orang yang berbuat seperti ini apa yang dikatakannya apa ini adalah suatu ketetapan qadar daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka bersabarlah dan apa dari kesabaran ini mengharap pahala darinya وكلما قال للذي يضربه لماذا تفعل هكذا قال قدر الله علي وأعطاه ضربة أخرى وهو يقول قدر الله علي قدر الله علي هل سيرضى بذلك هل سيرضى بهذا الجواب لا Baik. Kemudian juga kalau orang yang memukul tadi, misalnya eh, dipukul juga, dibalas dengan pukulan. Ya, setiap dia dipukul, kemudian ditanya kenapa apa namanya kamu mukulnya? Ini suatu yang telah ditetapkan Allah. Kemudian <laughs> dia memukulnya lagi, kemudian berasal apa beralasan dan apa alasan yang sama. Apakah dia juga ridho dengan perbuatan ini? Idzan barakallahu fiikum la hujja li ulaika المبطلين المغالطين في احتجاجهم بالقدر أو في فعلهم للمعاصي وقولهم قدر الله علي maka dari itu tidak ada hujah alasan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu apa? Berdalil dengan qadar atas perbuatan maksiatnya dengan alasan bahwasanya ini telah di apa? Telah ditetapkan baginya. فالمحتجون بالقدر في الحقيقة هم مشابهون لأولئك الكفار والمشركين الذين عبدوا غير الله جل وعلا واشركوا في الله سبحانه وتعالى وقالوا لو شاء الله ما فعلنا Kemudian orang-orang yang berhujjah dengan qadar ini sesungguhnya memiliki kemiripan kesamaan dengan orang-orang musyrik. Ya, karena apa? Mereka apa namanya berbuat kesyirikan dengan alasan apa? Lau qalu lau sya'allah. أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون ولو شاء الله ما أشركنا هكذا يقولون قدر يقولون قدر قدر علينا أن نفعل هذا الشيء انظر Dan orang-orang musyrikin beralasan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allahu ma asyrakna. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kami tidak akan berbuat kesyirikan. Artinya mereka berdalil dengan qadar. Wa akhbara jalla wa ala aydan annahum yaqulun walau syaa ar-rahman ma 'abadnahum yaqulun yahtajuna bil qadar. Syaa Allah dzalika. kemudian juga apa? Mereka berdalil walau syaa ar-rahmanu ma 'abadna. Mereka juga berdalil dengan qadar. Ma 'abadnahum ay al-ma'budat allati asyraku billah. Ya, kalau seandainya Rahman menghendaki, maka kami tidak akan menyembah sesembahan-sembahan yang kami sembah ini. Yaitu mereka berdalil dengan apa? Qadar. Berarti Allah menghendaki ini. Yaitu yang dimaksud mereka. Idzan fal muhtajjuna bil qadar fi fi'l adh-dhunubi wal ma'asi haula bullal wa min ahli an-nar. Dan orang-orang yang apa? Yang berdalil dengan qadar terhadap perbuatan-perbuatan maksiatnya maka orang-orang seperti ini adalah termasuk tergolong orang-orang yang sesat dan mereka adalah penghuni-penghuni neraka. فإذا قال أحدهم بعد أن سرق قدر الله علي كيف نجيب Baik, apabila seseorang yang memiliki pemikiran seperti ini berkata, ya ketika dia selesai apa mencuri misalnya, ini adalah apa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjawabnya? الحاكم يقطع يده ويقول قدر الله عليك نعم فخذ العقوبة Baik. بقطع اليد Maka seorang hakim memotong tangannya dan mengatakan ini juga takdir bagimu atas perbuatanmu. Kau mencuri ya dipotong tangannya. وإذا زنى فقال قدر الله الحاكم يرجمه إذا كان محصنا ويجلده إذا كان غير محصن ويقول هذا أيضا من قدر الله خذ حكم الله Kemudian kalau seorang penzina melakukan perzinahan kemudian dia berdalil dengan takdir maka hakim pun merajamnya bagi orang-orang yang telah menikah baik itu duda ataupun masih memiliki istri. Maka apa? Hakim merajamnya. Kalau yang belum berisi maka didera dan dikatakan kepadanya inilah ke takdir dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang kau perbuat. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه ابن قدامة ونعلم أن الله جل وعلا ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك الذي له مقدرة واستطاعة وأنه لا يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إليه ولم يضطره ولا اضطره إلى ترك طاعة قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقال جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم قال فدل أي تلك الأدلة على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره Baik. Kemudian berkata Ibnu Qudama rahimallahu taala, "Wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma amara wa naha, tidaklah memerintahkan atau melarang illa al-mustati, kecuali bagi orang-orang yang mampu lil fi'li wat tarki, ya mampu melakukannya atau meninggalkannya. Wanahu la yujbar ahadan dan sesungguhnya tidak akan dipaksa seorang alal maksiat untuk melakukan perbuatan maksiat Walatorrohu tarrahu ila tarki dan juga tidak dipaksa untuk apa meninggalkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa us'aha Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali apa yang dia sanggup dilakukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah semampumu, semampu kalian. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al yauma tujza kullu nafsin." Pada hari yang dibalas semua jiwa bima kasabat dengan apa-apa yang dia lakukan, la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu. Fadalla ala anna al-'abd maka perkara ini menunjukkan bahwasanya hamba ya fi'lan memiliki apa? melakukan perbuatan wa kasaban dan itu adalah bagian darinya. Yujza ala hasanihi bisawab dan perbuatan-perbuatan yang baik yang datang darinya akan dibalas dengan pahala. Wa ala sayyihi wa ala sayyihi bil uqubah bil iqab dan atas perbuatan jeleknya akan dibalas dengan hukuman dan azab ya. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi Dan semua ini terjadi atas ya kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. قال الشيخ Muhammad bin صالح Al رحمه الله Taala, التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله عز وجل وكونه كسبا للفاعل قال عرفت مما سبق ان فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد أيضا يجازى عليه الحسن بالحسن والسيء بمثله فكيف نوفق بينهما Baik, qala Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaihi asyarh. Wa taufiqu baina kaunul fi'l al-'abdi makhluqan. Sekarang bagaimana kita mencocokkan antara ya bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala wa kaunuhu kasaban lil fa'il. Dan apa yang dia perbuat itu apa? Itu kembali kepadanya, bagian daripada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Wa arabta mimma sabaqo dan telah engkau ketahui dari apa-apa yang telah lalu ya annal fi'lal ab bahwasanya perbuatan hamba makhlukun lillah adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala wa annahu kasabun lil ab dan itu juga bagiannya bagian daripada apa hamba tersebut. Artinya kalau dia melakukan perbuatan yang baik dia akan mendapatkan balasan yang baik, demikian sebaliknya. ثم وضح ذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بأمرين جليين قال التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله جل وعلا أمران الأول أن فعل العبد من صفاته من صفات العبد والعبد وصفاته مخلوقتان لله سبحانه وتعالى هذا الأمر الأول <clears throat> فالعبد مخلوق وصفاته مخلوقة ومن صفاته من صفاته الفعل كما أن من صفاته الذكاء ومن صفاته الحفظ ومن صفاته القوة <clears throat> وغير ذلك من الصفات كذلك من صفاته الفعل فهو وصفاته مخلوقة خلقها الله عز وجل طيب untuk mensinkronkan keduanya ya antara apa yang telah kita sebutkan dari sisi kata beliau bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala itu ditinjau dari dari dua dua perkara. Yang pertama, Anal fi'lal abdi, bahwasanya perbuatan hamba min sifatihi itu adalah bagian dari sifat hamba tersebut. Wal <clears throat> wal abdu wa sifatuhu makhluqani lillahi ta'ala. Sementara hamba tersebut dan juga sifatnya kedua-duanya adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba dan perbuatannya kedua-duanya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala الثاني أي الأمر الثاني مما يوضح ذلك أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن ذلك الفعل هذا الفعل من أي شيء هنالك إرادة في القلب من خلال هذه الإرادة في القلب تتحرك الجوارح الجوارح هذه بمعنى قدرة بدنية تتحرك الأقدام إلى الخير وإلى الشر وتمتد الأيدي إلى الخير وإلى الشر من جراء الإرادة القلبية فبحسب إرادة هذا الإنسان أراد الخير تحركت أرجله إلى أين؟ إلى الخير وامتدت يداه أيضا إلى الخير إذا هنالك إرادة وهنالك حركة أيضا وقدرة بدنية فكذلك إذا سعى إلى الشر هنالك إرادة قلبية وهنالك قدرة بدنية والإرادة والقدرة كلاهما مخلوقتان Kemudian kata beliau annal fi'lal abdi bahwasanya perbuatan hamba itu sodirun an iradatil qalbiyah muncul dari kehendak hati wa qudratun badaniyah wa qudratin badaniyah dan juga apa di apa eh, muncul dari kehendak hati kemudian direlasikan dengan kekuatan badaniyahnya badannya ya kemampuan badannya walau lahuma kalaulah tidak muncul dari kedua ini lam yakun fi'lan maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Ya, jadi perbuatan itu muncul dari apa? kehendak jiwa, kehendak hati, kemudian apa? Kemudian ditunjang oleh apa? kekuatan badan. Maka dari kedua inilah terjadi perbuatan tersebut. Walladhi khalaqa hadzal irada wal qudrah sementara yang menciptakan kehendak hati ini dan juga apa kemampuan badannya adalah Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya Allah yang menciptakannya. Wa huwa Allah taala wa khaliq قال رحمه الله تعالى وخالق السبب خالق المسبب خالق السبب ما هو السبب واحد الإرادة القلبية اثنان القدرة البدنية فالله جل وعلا خالق السبب وخالق السبب خالق للمسبب ما هو المسبب الفعل نعم الفعل من خلال الإرادة القلبي القلبية والقدرة البدنية حصل الفعل ما هو الفعل خير أو شر ما صدر من هذا الإنسان من خير أو شر مسبب فالذي خلق ال سبب فالذي خلق المسبب نعم هو الذي خلق السبب فالسبب الإرادة والقدرة والمسبب ذلك الخير أو ذلك الشر طيب kemudian kata beliau wa khaliqus sabab dan yang menciptakan sebab yaitu adalah apa? kehendak hati tadi dan juga apa? kemampuan badan. Itu sebab ya. Khaliqul musabbib dan dia pula yang menciptakan sebab daripada terjadinya perbuatan tersebut. Ya, yang menyebabkan perbuatan itu adalah apa? Adalah kehendak jiwa dan juga apa? Dan juga kemampuan badannya. Maka dengan kedua ini terjadilah perbuatan. Maka dari sebab ini muncullah sebab daripada keduanya. Dan ke semua ini yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala baik itu hasilnya perbuatan yang baik ataupun yang jelek, ya itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. qala fa nisbatu fi'l al-'abd فنسبة فعل العبد بمعنى أفعال العبد من خير وشر إلى خلق ma lahu qala nisbatu musabbabin ila sababin la nisbatu mubasharatin Allah jalla wa 'ala خالق هذا الشيء سبحانه وتعالى وخالق أسبابه وليس معنى أنه هو الذي فعله سبحانه وتعالى لا Baik, kemudian kata beliau fanisbatu fi'lil abdi ilal khalqillah dan penyandaran perbuatan-perbuatan hamba kepada ciptaan Allah, bahwasanya itu adalah ciptaan Allah, itu ditinjau dari Lahu nisbatul musabbib ditinjau dari apa? Sebab daripada perbuatan tersebut. Ilal musabib kepada sebabnya. La nisbatul mubasyarah bukan ya orang yang apa bukan perbuatan secara langsung. Jadi maksudnya Allah apa disandarkan perbuatan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari dari sebabnya. Ya bahwasanya perbuatan itu muncul disebabkan oleh apa tadi? Oleh kehendak hati dan apa? Dan kekuatan badan. Dan ini semua apa? Semua adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada ini adalah perbuatan itu juga apa? Juga makhluk bagi Allah. Dan perbuatan itu sendiri tidak bisa disandarkan kepada Allah, perbuatan manusia. Padahal itu makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah dikatakan dialah yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut. قال رحمه الله تعالى لأن المباشر حقيقة أي لذلك الفعل من الذي باشره من الذي أحدثه من الذي فعله هو العبد نفسه فلذلك نصب الفعل إليه إلى هذا العبد كسبا أي من كسبه وتحصيلا أي من تحصيله هو الذي كسبه وهو الذي حصله ونسب إلى الله جل وعلا خلقا لأن الله خلق العبد وخلق إرادته وخلق قدرته وتقديرا أي أن ذلك أيضا تقدير فحصل في الكون بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى مقتضى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وسبق في علم الله عز وجل قال ونسب إلى الله خلقا وتقديرا فلكل من النسبتين اعتبار هذا باعتبار كذا وهذا باعتبار كذا فالفعل نسب إلى العبد باعتبار الكسب والتحصيل هو الذي كسب وهو الذي حصل وفعل ونسب إلى الرب جل وعلا نسبة خلق وتقدير سبحانه وتعالى Baik, kemudian kata beliau lianal mubasir hakikatan huwal ab. Karena yang melakukan perbuatan itu secara hakikatnya ya langsung melakukannya adalah hamba itu sendiri. Falidzalika nusibal fil ilal ilaihi kasaban. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan hamba itu ya disandarkan kepadanya sebagai bagian bagian daripada hamba tersebut, artinya bagian yang kalau perbuatan itu baik, maka dia akan mendapatkan bagian yang baik dan sebaliknya yang buruk mendapatkan bagian yang jelek. Wa tahsilan dan juga hasil daripada perbuatannya. Wa nusiba ilallahi khalqan dan disandarkan kepada Allah itu sebagai makhluk. Karena apa? Karena perbuatan hamba itu ya, seperti yang kita lalui dan sifat-sifatnya adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua muncul daripada kehendak hati dan juga apa? kemampuan badan. Dan semua itu adalah makhluk bagi Allah, makanya disandarkan sebagai makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa takdiran dan sebagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falikullin min dan di setiap dua apa namanya penyandaran ini memiliki ibarat-ibarat masing-masing. Memiliki ibarat-ibarat masing-masing. ونضرب لذلك مثالا المثال الأول وهو قرب إليك إناءان الإناء الأول به شراب حلو والإناء الثاني به شراب إما مر وإما حامض أنت أيهما تشتهي لا شك أنك تشتهي الإناء الذي به الشراب اللذيذ والشراب الحلو انظر هذه إرادة إرادة ومحبة واشتهاء من عند نفسك وأنت تريده لأنك ظمآن فستأخذ ذلك الشراب بإرادتك وتشربه بكسبك فأنت الذي شربت ذلك الإناء يقول قائل من الذي شرب الإناء الذي به الشراب الحلو واللذيذ من الذي شربه من الذي شربه هل ستقول فلان أم ستقول أنا الجواب ستقول أنا الذي شربته فأنت الذي فعلت هذا الشيء وأنت الذي كسبته وأنت الذي نعم شربت ذلك الشراب وأدخلته إلى جوفك طيب، Kemudian beliau rahim hafizahullah taala memberikan barakallahu fikum memberikan apa? Memberikan contoh. Ya, katanya apabila didatangkan kepada engkau dua gelas yang berisi minuman. Yang satu ya, minuman yang manis, yang satunya minuman yang pahit. Ya. Kemudian engkau akan memilih ya dengan kehendakmu tentu engkau akan memilih minuman yang yang manis minuman yang manis tersebut. Dan ini semua itu apa muncul daripada kehendak hatimu. Akan tapi engkaulah yang langsung melakukan perbuatan ini. Maka apabila engkau meminum air yang manis tersebut, kemudian orang berkata, siapakah yang telah meminum minuman tersebut? Tentu orang akan menjawab yang meminumnya pulan. Maka apa? Perbuatan ini itu disandarkan kepadamu karena engkaulah yang langsung apa? mem, apa, melakukannya dan tidak disandarkan kepada orang lain. ونضرب لذلك أيضا مثالا آخر هنالك إناءان إناء به لبن وإناء آخر به خمر وأنت جلست مع شخص أنت نظرت إلى الخمر فعلمت أنها قذرة ورجس وأنها حرام فما أردتها ولا اشتقت إليها ونظرت إلى اللبن فأحببت اللبن وأردت اللبن فأنت شربت اللبن لأنك اشتهيت اللبن وما اشتهيت الخمر وذلك الآخر اشتهى الخمر لأن نفسه خبيثة وإرادته سيئة فأخذ الخمر فشرب الخمر انظر من الذي شرب اللبن أنت أم هو الجواب أنت فهذه إرادتك وهذا كسبك ومن الذي شرب الخمر أنت أم هو الجواب هو انظر تلك إرادته وذلك كسبه انظر فأنت فعلت شيئا واكتسبته وهو شرب اللبن وهو فعل شيئا واكتسبه وهو شرب الخمر أنت فعلت خيرا وهو ماذا فعل وهو فعل شرا هذه الخطوة الأولى وتأتي الخطوة الثانية Baik, kemudian beliau mencontohkan lagi dengan contoh yang lain. Ya, engkau berapa di depanmu? Ya, ada dua gelas. Yang satu berisi susu dan yang satu lagi berisi khamar, minuman keras, yang khabith dan yang jelek rijis ya. Kemudian di depanmu ada orang lain. Tentu engkau menengok ketika apa kepada khamar ini bahwasanya ini adalah sesuatu yang haram, yang jelek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau menengok kepada susu bahwasanya ini adalah sesuatu yang baik, yang engkau senangi dan akan apa me, menyenangkan bagimu. Kemudian engkau meminumnya atas kehendak hatimu. Maka perbuatan ini itu apa? Engkau yang melakukannya, yaitu dengan meminum apa? Meminum susu tadi. Dan kalau ditanyakan kepada apa? Kepada seorang siapakah yang meminum susu tersebut, tentu akan mengatakan bahwasanya engkaulah yang meminumannya. Sementara orang yang di depanmu dia memilih apa? Memilih apa tadi? Minuman keras. Yang ini diharapkan oleh Allah SWT atas kehendak jiwanya yang jelek. Ya, atas jiwanya yang jelek. Kemudian dia meminum apa minuman keras tersebut. Maka dari kedua keadaan ini, orang yang melakukan atau meminum susu ini, dia mendapatkan kebaikan darinya dan itu juga bagian dari perbuatannya. Demikian pula yang minum khamar tadi, dia juga akan apa mendapat apa melakukan perbuatan itu atas kehendaknya yang jelek dan juga dia mendapatkan ganjaran daripada perbuatan yang jelek. Dan ini adalah langkah yang pertama dan berikutnya ada langkah-langkah yang yang akan datang. فهل يصلح أن يقول ذلك العاصي قدر الله علي أن أشرب هل يصلح أن يحتج بالقدر في فعله للمعصية في شربه للخمر الجواب لا لماذا هذا بإرادته وهذا بكسبه وهو الذي مد يده وهو الذي فتح فمه وهو الذي تجرع الحرام فما يصلح هذه بإرادته ويجب عليه ويجب فيه أن يقام الحد أن يقام عليه الحد طيب sekarang pertanyaannya bahwasanya apakah boleh orang yang meminum ya minuman yang haram tadi ini mengatakan bahwasanya apa berdalil dengan qadar. Berdalil dengan qadar. Maka kita jawab tidak boleh. Karena apa? Dialah yang menghendaki perbuatan ini. Dialah apa? Yang melakukannya. Dia yang memegangnya, kemudian membuka mulutnya, kemudian minumannya, apa? Meminum, meminumnya. Maka tidak ada alasan baginya untuk berdalil dengan dengan apa? Dengan qadar dan wajib baginya untuk ditegakkan hukuman baginya. Itu sebagaimana yang mesti ditetap apa dihukum dengannya. الأمر الثاني بارك الله فيكم انظر من الذي خلق هذا الإنسان الصالح وذلك الإنسان العاصي الجواب الله من الذي خلق اللبن والخمر الجواب الله من الذي خلق الإرادة في هذا الرجل الصالح وفي ذلك الرجل الخبيث الجواب الله من الذي خلق القدرة في هذا الرجل الصالح وفي ذلك الرجل الخبيث الجواب الله من الذي خلق الجو الجو والزمن الذي حصل فيه شرب اللبن وشرب الخمر الجواب الله إذا بالجملة نقول الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وخالق أفعال العباد من خير وشر. طيب kemudian dikatakan Siapakah yang menciptakan hamba yang soleh itu? Dan siapa pula yang menciptakan hamba yang jelek? Artinya yang bermaksiat. Maka jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, demikian pula siapakah yang menciptakan susu itu? Atau minuman keras itu? Jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapakah yang menciptakan kehendak yang ada pada orang soleh tersebut? dan siapa pula yang menciptakan kehendak yang ada pada orang yang bermaksiat tersebut? Jawabannya adalah Allah tabaraka wa taala. Kemudian siapakah yang menciptakan zaman dan waktu? Ya, yang mana pada waktu itu orang apa? Orang soleh berbuat kesolehannya dan orang yang jelek berbuat kejelekannya. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita simpulkan bahwasanya segala sesuatu Allah lah yang menciptakannya. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya segala sesuatu Allah lah yang menciptakannya. Baik orang yang soleh tadi ataupun orang yang jelek. Baik minuman yang baik tadi ataupun minuman yang jelek. إذا من خلال من خلال ذلك من خلال ذينك الأمرين يتضح لنا الفعل من خير وشر يضاف للعبد إرادة وكسبا والفعل من خير وشر يضاف إلى الرب جل وعلا خلقا وإيجادا فاتضح لنا مراد المصنف رحمة الله تعالى عليه الفعل من خير وشر يضاف إلى العبد في المرحلة الأولى وفي الأمر الأول الذي وضحناه إرادة هما اللذان أرادا ذلك وكسبا وهما اللذان اكتسبا ذلك الخير اكتسب خيرا والشرير اكتسب شرا والخير بإرادته والشرير بإرادته فالفعل من خير وشر يضاف إلى العبد إرادة وكسبا Kemudian kata beliau, kebaikan dan kejelekan disandarkan kepada seseorang. Itu ditinjau dari mana? Dari kehendak dan bagian dari perbuatannya. Ya, ditinjau dari kehendak dan perbuatannya. Baik yang jelek ataupun yang buruk. ويضاف إلى الرب خلقا وتقديرا خلقا وتقديرا الفعل فعل العبد من خير وشر يضاف إلى الرب جل وعلا خلقا وتقديرا فالله هو الذي خلق العبد سواء كان عبدا عاصيا او عبدا مطيعا والله جل وعلا هو الذي خلق الاراده في هذا العبد والله جل وعلا هو الذي خلق القدره في هذا العبد والله جل وعلا هو الذي خلق السبب والمسبب سبحانه وتعالى فالله عز وجل خالق فعل العبد وافعال العباد وهو المقدر عز وجل فيضاف الفعل فعل العبد الى الرب min babi al-khalqi wat-taqdir. Kemudian disandarkan perbuatan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahwasanya itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa? dan ketetapannya. Karena perbuatan Allah, perbuatan hamba itu muncul dari mana? Dari kehendak hamba tersebut. Nah, sementara kehendak itu dan perbuatan hamba itu sendiri apa? Itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi inilah kita menyandarkan bahwasanya perbuatan ya hamba dan apa yang dia lakukan itu adalah ciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Idzan 'indana syai'un wahid wa huwa fi'lul 'abd min khairin wa syarr. وهذا الشيء الواحد له إضافتان ونسبتان النسبة الأولى إلى العبد والنسبة الثانية إلى الرب سبحانه وتعالى النسبة الأولى إرادة وكسبا إلى العبد والنسبة الثانية إلى الرب خلقا وتقديرا طيب sekarang keadaan yang jelek dan yang buruk yang memiliki ibarat dua ibarat Yang pertama, penyandaran, dua penyandar. Penyandaran yang pertama disandarkan kepada siapa? Kepada hamba itu berdasarkan kehendak dan perbuatannya. Dan ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya berdasarkan karena apa perbuatan daripada hasil daripada yang dilakukan hamba ini adalah makhluk dan ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala. إذن فهذا الشيء الواحد نحكي فنقول فعل العبد كسبا وإرادة وخلق الرب جل وعلا وتقديره Baik, kemudian disandarkan perbuatan hamba itu berdasarkan kehendak dan kemauannya, apa kehendak dan perbuatannya, kemudian disandarkan kepada apa sebagai makhluk bagi Allah berdasarkan ketetapannya, berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. نكتفي بهذا القدر ونسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير